بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اتباع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره ومن هؤلاء مؤمن مؤمن آل آل فرعون مؤمن مؤمن آل فرعون الذين كانوا يكتم إيمانه كان كان يكتم إيمانه ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى صل صل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ملك النصارى بالحبشة وكان في الباطن مؤمنا بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الإخوة في الله kita masih dalam penjabaran tentang empat jenis manusia dalam menyikapi wahyu dan rasul yang dikirim kepada mereka. Yang telah kita bahas dengan panjang lebar pembahasan dari poin pertama, mereka orang-orang yang tidak beriman, mengingkari kafir kepada risalah yang dibawa Nabi, ya zahirun wa batinan, luarnya kafir, dalamnya kafir. Dan mereka dua tingkatan, para pemimpin-pemimpin kekufuran dan para mukallidun para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah ya orang-orang yang beriman zahiran wa batinan. Mereka mengimani yang dibawa Rasul zahirnya dan batinnya. Dan mereka pun dibagi dua. Ada ahli tahqiq, ulama al-muhaqqiqin, ya. Ada yang al-huffaz, para penghafal, ya yang di bawah daripada tingkatan pertama. Yang ketiga adalah orang-orang yang beriman secara zahirnya. Namun batinnya kafir. Mereka lah orang-orang munafik. Mereka pun dua tingkatan. Ada para pemimpin, pemimpin kemunafikan. Ya. Yang kedua adalah para pengikut-pengikut mereka. Adapun yang keempat sebaliknya, mereka yang zahirnya kafir karena hidup bersama orang kafir, tinggal bersama orang kafir. Tak bisa hijrah meninggalkan negeri mereka, tapi hatinya menyimpan keimanan. Ini yang kita bahas. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah adapun pembagian keempat ya sebagaimana yang termuat dalam firman Allah walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun sekiranya lah bukan karena ada laki-laki yang beriman dan para perempuan yang beriman lam ta'lamuhum yang kalian tidak mengetahui mereka di Mekah anta tauhum, dikhawatirkan kalian akan menyerang mereka ya berarti ada orang-orang mukmin yang beriman di Mekah tapi tak mampu hijrah karena lemah dari golongan kaum dari golongan orang tua orang-orang hamba sahaya mereka ini adalah bagian yang keempat fahaulai kantumul imanahum mereka lah yang menyembunyikan imannya di tengah-tengah kaumnya walau tamakkanu min idhari mereka tak mampu menunjukkannya menampakkannya di antara contoh mereka adalah mukminu ahli fir'aun yang beriman daripada keluarga fir'aun ya dalam Al-Qur'an sebutkan. waqala mu'min ahli fir'aun yaktumi imanahum berkatalah seorang mukmin dari Firaun yang menyembunyikan imannya, "Ataqtuluna rajula an yaqula rabbi Allah?" Bagaimana kalian membunuh hanya orang yang membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhannya Allah? Walau kerja aku bil bayyinati min rabbikum, padahal dia telah datang dengan petunjuk yang nyata daripada Tuhan kalian. Ya, ini adalah golongan yang keempat, alladzika naktumu imanahu wa min haula di antara mereka adalah raja An-Najasyi. Yang Nabi SAW ketika wafat yakni Najasyi ini mensolatkan beliau secara gaib. Dia adalah raja kaum Nasara di negeri Habasyah. Habasyah ya meliputi daerah Somalia, Eritrea, Sudan. Ya ini semuanya masuk ke dalam Habasyah. Dia raja nas, kaum Nasara di negeri Habasyah. Wa kana fil batin mu'minan. Tapi ya walaupun di tengah-tengah masyarakatnya, kaumnya, dia tak menunjukkan keimanannya, tapi dalam hatinya dia menunjukkan keimanannya. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qad qila, innahu wa amsaluhu alladhina anahumullahu azza wa jal biqawlihi, min ahli أهل الكتاب لمن billahi wa وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا Ada yang menyebutkan dari para ulama bahwasanya orang-orang semacam ini mereka yang Allah inginkan ketika Allah menyebutkan tentang pujian terhadap ahlu kitab. Apa kata Allah? Wa inna min ahli kitabi. Sungguh di antara sebagian ahlu kitabi ya laman yu'minu billah ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah wa ma unzila beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian berupa Quran wa ma unzila mereka pun mengimani apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab terdahulu Taurat, Injil dan Zabur khashi'ina lillah mereka tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilah mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga yang murah mereka ini yang dimaksudkan ya ahlu kitab benar-benar beriman kepada apa yang turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan apa yang turunkan kepada mereka daripada kitab-kitab sebelumnya, sebelum menyimpang, sebelum diselewengkan. Naam. Wa qawlihi من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين mereka, mereka pula lah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Imran ayat 113 114 114 min ahli kitab ummatun qa'imah di antara sebagian ahli kitab adalah umat yang mereka tegak yatluna ayatillah melaksanakan salat membaca ayat-ayat Allah ana al-lail ketika malam hari datang wahum yasjudun dan mereka pun sujud yu'minuna billah mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir mereka beriman kepada hari akhirat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar wa yusari'una fil khairat mereka berlomba-lomba dalam segala kebaikan wa ulaika hum salihin mereka itulah daripada orang-orang saleh Maksudnya ahlu kitab yang beriman kepada Nabi yang mulia SAW tapi menyembunyikan imannya karena tak mampu menunjukkannya. Naam. Fa inna haula'i laysa al-muradu bihim al-mutamassika bil yahudiyyati wan nasraniyyati ba'da ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qat'an. Fa inna haula'i qad shahida lahum bil kufri wa awjaba lahum nar fala yunth, fala yuthna alaihim bihadzal sana. Ya fa in haula bihim al ayat yang tadi kita baca dua ayat tadi bukanlah maksudnya orang-orang yang berpegang teguh dengan Yahudinya atau Penasroninya setelah Nabi SAW Muhammad diutus secara pasti bukan mereka maksudnya karena mereka telah disaksikan oleh Quran mereka orang-orang kafir bahkan dipersaksikan oleh Quran mereka adalah ahli neraka innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kaum musyrikin dan ahli kitab dalam neraka jahanam. Fala yuthna alaihim sana tak mungkin mereka dipuji dengan pujian seperti ini. Ada yang tegak berdiri membaca ayat Allah swt ketika malam hari dan mereka sujud, ya. Mereka beriman kepada Allah, beriman hari akhir dan seterusnya. Ini mustahil sifat mereka yang tetap berpegang teguh dengan Yahudinya atau Nasrani setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang mukmin dari ahlu kitab yang tak mampu menampakkan keimanannya. Nah. Walaisal muradu bih man amana min ahli al-kitab wa dakhala fi jumlatil mu'minin wa bayana qaumahu fa inna haula'i la yutlaqu 'alaihim annahu min ahli al-kitab illa bi'tibari ma kanu 'alaihi. Bukan pula ayat yang di atas Ya, yang maksudkan dengannya adalah orang-orang yang telah beriman dari ahli kitab dan dia bergabung bersama kaum muslimin dan dia menunjukkan keislamannya berpisah diri daripada kaumnya bukan ini maksudnya karena mereka tak lagi disebut sebagai ahlu kitab mereka disebut ahlu kitab illa bi'tibari makanu alaih maksudnya ahlu kitab sebelum masuk Islam dahulu Naam wa dhalika wadhalika wadhalika i'tibaru qad zala bil islami wastahdathu ismal muslimin wal mu'minin wa ya, inma jadi mereka tak lagi disebut ahlu kitab kalau sudah beriman dan memisahkan diri daripada kaumnya, menunjukkan keimanannya. Mereka dikatakan orang-orang mukmin. Mereka dikatakan orang-orang muslim. Ya, na'am. Wa innama yutlaqullahu yutlaqullahu wa innama yutlaqullahu subhanahu wa ta'ala hadzal isma ala man huwa baqin ala dini ahli alkitabi Hada huwa al-ma'rufu fil Qur'ani. fa qawli ta'ala يا أهل الكتاب لم تكفرون يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ۖ Dan sebenarnya hasbuka wa innama yutliqullahu subhanahu hadzal isma. Allah sebutkan penyebutan ahlu kitab ya yang masih berpegang teguh dengan agama mereka tidak ikut ke dalam agama Muhammad ya alladzi wa baqin ala dini ahli kitab hadahul ma'ruf al Quran inilah yang paling banyak disebutkan dalam Quran ahlu kitab yang tetap dengan agama ahlu kitabnya tak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka lah yang disuruh dalam Quran dalam banyak ayat. Bukan yang beriman secara terang-terangan kemudian berpisah dengan kaumnya. Mereka tak lagi Alkitab. Bukan pula orang-orang yang dia menyembunyikan imannya karena tak mampu. Bukan. Tapi ayat-ayat tentang ahlu kitab yang dicela mereka yang berpegang teguh dengan Nasraninya, Yahudinya setelah diutus Muhammad. Contohnya Allah mengatakan kepada mereka, Ya ahlu kitab lima takfuru Nabi ayatillah. Wa antum tashhadun wahai ahli kitab, mengapa kalian kafir dengan ayat Allah? Padahal kan saksikan itu benar. Ya, orang-orang kafir Nasrani tahu Rasulullah itu benar. Al-Qur'an itu hak tahu. Sampai detik ini. Orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah belajar tentang agama Nasara, agama Yahudi sampai dia belajar di sana. Belajar di Tel Aviv sana. Belajar bahasa Ibraninya. Dia tahu, akhirnya dari sana dia tahu Muhammad itu ada dalam kitab mereka. Ya. Mereka gofur padahal mereka tahu. Ya ahli kitab ta'alu ila sawa'in bainakum. Ini pula lah yang Allah sebutkan, wahai ahli kitab, tatkala datang utusan Yahudi dan Nasrani, ya, sebagian dari Najran, dari Yaman sana. Maka Rasulullah mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang lurus. Islam, Yahudi, Nasara itu adalah satu kesatuan. Ya. Setelah Yahudi, lanjutannya Nasara. Setelah Nasara, lanjutannya Islam. Ya. Lihatlah bagaimana Islam beriman dengan semua nabi-nabi. Tak beda-bedakan dalam bab iman. Mereka beriman kepada Isa, mereka beriman kepada Musa, mereka mengutamakan Isa, mereka mengutamakan ya Nabi Isa, Bahkan tak sah iman mereka jika tak beriman, beriman dengan Musa dan Isa sebagai Rasul. Tapi lihatlah Yahudi. Mereka tak beriman kepada Isa. Lihatlah Isa. Lihatlah kaum Nasara. Tak beriman dengan Muhammad SAW. Padahal dalam setiap kitab mereka ada panduan yang menyuruh mereka beriman dengan Nabi yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka lah ayat-ayat ini dikatakan ya ahli kitab lima ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana bainakum wahai ahli kitab marilah mari kemari kita mewujudkan satu kalimat yang kita harus sepakati bersama Allah na'budu illallah jangan kita sembah Tuhan kecuali Allah wala nusyika bi syai'an jangan kita sekutukan Allah dengan apapun juga wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah jangan sebagian kita mengangkat dirinya sebagai tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala di hadapan para jemaahnya, menjadi pembuat hukum halal haram. Ini menjadikan diri sebagai Tuhan. Ini yang disebutkan Allah juga dalam ayat lainnya, wa innal ladzina utul kitaba uh, ya ahli kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. ya ahli kitab, mengapa kalian berdebat tentang perkara Ibrahim? Karena Yahudi mengklaim Ibrahim Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim Nasrani. Allah Jalla wa'ala men, yani menjelaskan. Maka anak Ibrahim Yahudian wal Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin karena halifan muslimah. Dia adalah seorang yang beragama lurus, tidak musyrik. Tidak mengatakan Tuhan tiga. Subhanallah. Juga ayat dalam Al-Quran, wa inna ladzina utul kitab la ya'lamuna anna al-haqqu min Sungguh orang-orang ahli kitab tahu benar-benar Muhammad itu datang daripada Allah atau Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang ahli kitab yang tetap dengan agama mereka setelah diutus Muhammad SAW bukan yang menyembunyikan keimanannya. Naam. Walihada qala Jabir bin Abdullah wa Abdullah bin Abbasin وأنس بن مالك والحسن وقتادة إن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية أنها نزلت في النجاشي حسبك Karena itulah Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik, Hasan Al-Basri, Qatadah. Semuanya mereka menafsirkan firman Allah. wa inna min ahli kitab sungguh di antara ahli kitab laman yu'minu billah ada yang beriman kepada Allah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum dan beriman dengan Quran yang turun, diturunkan kepada kalian wa ma unzila ilaihim dan apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab Injil dan Taurat dan Zabur ya annaha ayat ini kata mereka nazalat fin najasyi Turun ayat ini menjelaskan tentang sosok Najasyi yang dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan apa yang turun kepada Rasul Muhammad SAW. Nah. زاد الحسن وقتادة وأصحابه وذكر ابن جرير في تفسيره من حديث أبي بكر الهدلي عن قتادة عن ابن مسيب عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا فصلوا على أخ لكم فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال هذا النجاشي أسحمه فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علد على علج على علج نصراني لم يراه قط فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله نعم dan Al Hasan menambahkan kota dan ashabu. Ini ayat turun terhadap Najasyi wa ashabu dan orang-orangnya semacam Najasyi, sahabat-sahabatnya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Jarir menyebutkan dalam tafsirnya tafsir Tabari dari hadis Abu Bakar al hudali dari Qatadah dari Ibnu Musayyib dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi pernah bersabda ketika wafatnya Najasyi Nabi berada di kota Madinah Najasyi wafat di Habasyah Kata Nabi, "Ukhruju fasallu ala akhin lakum." Keluarlah kalian kita salat terhadap saudara saudara kalian. Marilah salat terhadap saudara kalian. Ya, maka Rasulullah salat kata Jabir, maka Rasulullah salat bersama kami empat kali takbir. Maksudnya salat apa? Salat gaib. Karena tak ada jenazah Najasyi di hadapan mereka karena tak ada yang menyolatkan Najasyi di negeri kafir sana di Habasyah. Tak ada menyolatkannya. Maka Rasulullah menyolatkan menyolatkan Najasyi dari jauh. Inilah dasar salat gaib bagi orang-orang yang tak bisa melaksanakan salat jenazah. Ya, dikerjakan pada salat gaib mungkin karena tenggelam dan semacamnya. Faqala hadza an-Najasyi ashamah. Berkata Nabi ini adalah raja Najasyi yaitu yang bernama Ashamah. Najasyi adalah merupakan sebutan bagi semua raja-raja yang menguasai negeri Habasyah. Jadi setiap raja-raja punya istilah. Ya, yang menguasai Mesir ya. Istilahnya berbeda. Yang menguasai Persia istilahnya berbeda, yang menguasai Romawi istilah berbeda. Semuanya berbeda-beda. Ya. Yang menguasai Mesir setelah Firaun ditenggelamkan Allah Nama rajanya adalah Muqawqis. Yang menguasai Persia namanya Kisra, yang menguasai Romawi yang namanya Kaisar. Ya. Berkata orang-orang munafik ketika Nabi menyorotkan Najasyi, kata mereka, "Lihatlah Muhammad ini. Dia sholat menyorotkan seseorang iljin. Iljin adalah sebutan untuk orang-orang luar bangsa Arab. Nasrani beragama Nasrani yang dia tidak pernah melihatnya sama sekali. Nabi tak pernah berjumpa Najasyi. Najasyi tak pernah berjumpa Nabi tapi dia beriman dengan Nabi. Ya, jadi Najasyi ini sahabat atau bukan? Bukan. Ya, karena tak pernah berjumpa dengan Nabi karena fani sahabat adalah orang yang pernah berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi, wafat di atas Islam. Najasyi ini masuk ke dalam golongan yang spesial disebutkan al-mukhadram. Al-mukhadram mereka orang-orang sezaman dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi, ya beriman dengan Nabi tapi tak sempat melihat Nabi. Ya, sebagaimana An-Najasyi, sebagaimana Abu Musim Al-Khawlani, sebagaimana uh, Uwais Al-Qarni, mereka tak jumpa Nabi. Uwais datang, Nabi telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan nama Al-Mukhadram. Al-Mukhadram bagian daripada para tabi'in. Tapi lebih khusus tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Tapi tak sezaman dengan Nabi yang sezaman dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi namanya Mukhatram. Tatkala mereka mencela Nabi salat terhadap ya Raja Najasyi yang Nasrani, zahirnya Nasrani, dalam dirinya mukmin. Maka turunlah ayat wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billah. Di antara orang-orang kitab <clears throat> sungguh ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa turunkan kepada kalian. Naam. والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين أحكامها في الدنيا وأحكامها في الآخرة وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرا وكفر باتنا Maksud kami kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah empat pembagian manusia Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang Allah jelaskan hukum-hukum mereka di dunia dan hukum-hukum mereka kelak di akhirat. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Ada yang mukmin menyembunyikan imannya. Waqad tabayyana anna ahada al-aqsam man amana zahiran wa kafara batiran. Di antara empat jenis ini ada yang jelas disebutkan mereka adalah orang-orang yang menampakkan zahirnya keislaman tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, batinnya. Nah, Wa annahum naw'ani. Ru'asa'uhum wa sadatuhum wa atba'uhum wa muqalliduhum wa Nah, jadi mereka ini dua tingkatan pula. Para pemimpin ya. Mereka lah para pemimpin-pemimpin kemunafikan, petinggi-petingginya. Ini yang pertama, yang kedua atba'uhum, para pengikutnya muqalliduhum yang mengikut yang taklid kepada mereka. Nah. Wa 'ala hadha fa ashabul al awwali an-nari syarrun min ashabil mathal thani al-ma'i. Ya. Dengan ini kata beliau, orang-orang yang diberikan perumpamaan dengan perumpamaan api dan surat Al-Baqarah ayat yang kita baca. Perumpamaan mereka bagaikan orang yang menghidupkan api. Tatkala api hidup menerangi sekitarnya tiba-tiba Allah padamkan mereka. Masaluhum kama ladzi istawqada naran falamma adha'a ma hawlahu dhahaba Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la Allah tinggalkanlah mereka dalam kegelapan tak melihat. Namanya adalah perumpamaan api. Kata beliau, dengan ini perumpamaan tentang orang munafik yang dibagikan api yang dihidupkan dalam Quran ya disebutkan perumpamaan orang menghidupkan api. Setelah api itu hidup menerangi, itu adalah bagikan perumpamaan Islam yang sempat menerangi hatinya. Kemudian tiba-tiba Allah cabutlah cahaya Islam tersebut dari hatinya. Tinggallah dalam kegelapan kekufuran, dalam panasnya kekufuran, cahaya pun hilang. Ya, ini perumpamaan bagi para pemimpin kemunafikan yang sempat mengenal, mengetahui Islam, mengimani Rasulullah, kemudian hilang. Perumpamaan mereka bagian perumpamaan api dalam Al-Qur'an dan Al-Baqarah. Yang sempat dihidupkan oleh seorang ya. Kemudian setelah api menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya, tinggallah bara-bara belaka yang tak memberi cahaya, tapi meninggalkan panas yang membara. Panasnya kekufuran berkekalan dalam hati mereka. Adapun cahaya Islam telah hilang. Ini para pemimpin, permisalan tentang orang menidupkan api ini, kata Muqayyim rahimahullah, syarrun min ashabil mathal tsani al Lebih dahsyat, lebih buruk daripada perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan air hujan yang turun yang bersamanya petir, lintar, bersamanya awan pekat, yang kelam, yang gelap. Ya. Kata Allah, "Au kasayyibim minas sama'i." Atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Dalamnya ada kegelapan, mendung yang gelap, ada petir, ada kilan menyambar. Ini perumpamaan air ya air hujan yang turun. Dialah Quran yang telah turun. Ya, Quran ini dalamnya ada peringatan-peringatan, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada macam-macam. Mereka ini begitu takutnya. Ya, dengan Quranul Karim. Takut mempengaruhi hidup mereka seketika mereka menutup hidung telinga-telinga mereka. Ya, dengan tangan-tangan mereka bagikan perumpamaan eh, halilintar yang menggelegar, mereka takut, mereka tutup dengan tangan-tangan mereka agar tak yakni masuk suara lintar ke dalam diri mereka. lintar itu adalah merupakan ayat-ayat, merupakan ancaman-ancaman terhadap mereka. Mereka tak mau dengar, mereka tutup. Ya, ini perumpamaan yang kedua. Ini adalah perumpamaan bagi para pengikut-pengikut kemunafikan yang hanya mengikuti secara taklid buta kepada para pemimpinnya. Kalau yang pertama sempat masuk ke dalam mereka Islam, cahaya iman. Yang kedua tak sempat karena mereka tutup. Mereka hanya ikut yang pertama saja. Tentulah yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Karena yang pertama telah mengenal kebenaran kemudian ditinggalkan. Telah mengenal Islam kemudian dia berpaling daripadanya. Telah mendapatkan cahaya kemudian dia hilangkan. Yang kedua tak sempat. itu Ditutup sarana-sarana sampai kepadanya ilmu. Dia katakan daripada aku dengar ini berbahaya, aku lebih ikut lebih baik ikut para petinggi-petinggiku, para pemimpin-pemimpinku, mereka lebih berakal, mereka lebih tahu kebenaran. Ya. Ini perumpamaan air. Kata Ibnu Qayyim perumpamaan yang Allah berikan tentang api dan perumpamaan yang Allah berikan tentang air ini adalah perumpamaan dua jenis orang munafik. Yang petingginya perumpamaannya perumpamaan api. Yang bawahannya pengikutnya perumpamaan air. Perumpamaan yang pertama lebih dahsyat daripada perumpamaan yang kedua. Nah, كما يدل السياق عليه وقد يقال وهو أولى إن المثلين لسائر النوع وإنهم قد جمعوا بين مقتضى المثل الأول من إنكار بعد الإقرار من الإنكار من الإنكار بعد الإقرار والحصول في ظلمات بعد نعم والحصول في الظلمات بعد النور وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة من في القرآن وسد الآذان inda sama'ihi wal i'radi anhu fa innal munafiqina fihim hadha wa hadha wa qad yakunu al ghalibu ala fariqin minhum al mathal al awwal wa ala fariqin mathal tsani Ya, kama yadullu siyaqu ala begitulah kata mereka ayat itu menjelaskan tentang dua jenis munafik ini. Waqad yuqal ada pendapat kedua dan ini pendapat lebih benar kata Al-Qayyim. Innal masalah ini lisa'inau. Sesungguhnya perumpamaan api dan air itu mencakup semua orang munafik. Semuanya mereka daikan perumpamaan api dan air. Bagaimana demikian? Kata beliau, wa innahum qad jama'u baina maqdul masal awal min al-inkari ba'da al-iqrar. Karena semua orang munafik pernah beriman, mengakui keimanan. Ya, setelah mereka beriman, mereka ingkari keimanan mereka wal husul fi dhulumati ba'da nur. Semua orang munafik itu pernah menerima cahaya. Setelah itu hilang cahaya tinggallah kegelapan karena mereka kufur. Wa baina muqtadal amathal tsani min dha'fil basirah. Ya. Setelah mereka sempat menerima Islam, menerima cahaya Islam, mereka berpaling, mereka ingkar. Ya. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, min dhafil basirah, karena lemahnya pandangan mata mereka fil Quran. Lemahnya penglihatan mereka terhadap Quran. Karena mereka menutup telinga-telinga mereka ketika mendengar Quran dan berpaling daripada Quran. Maka sungguhnya orang munafik di antara mereka ada yang seperti ini. Sempat masuk ke dalam dirinya iman, Islam, kemudian dia kafir dalam hatinya, kemudian dia tutup hatinya untuk mendengarkan Quran. Ya. Qad yakunu ghalibu ala fariqin minhumul mathal awal, walaupun boleh jadi yang paling banyak mendominasi adalah perumpamaan api yang pertama. Setelah masuk ke dalam mereka iman, mereka kafir kembali. Wa ala fariqin al mathal tsani. Walaupun sebagian daripada mereka perumpamaannya bagian perumpamaan yang kedua. Nah, Teruskan. Berapa sisa waktu kita? Dua menit lagi. Ya, kita padakan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan next. kesempatan akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu